kaum muslimat untuk menelaahnya mempelajarinya dalam daurah kita ini dan nanti akan kita sampaikan bahwasanya dalam daurah ini akan kita jadikan sebuah buku pegangan untuk kedepannya eh, yang ketika saya baca dan saya juga telah berkali-kali membaca kitab ini terutama mengeditnya dan juga menyampaikan dan membaca kepada eh, jamaah di beberapa tempat kitab ini sangat layak untuk kita kupas karena mencakup hampir seluruh pembahasan akidah dan ditulis serta dikumpulkan oleh ulama-ulama pilihan yang punya keahlian dalam masalah akidah dan kebetulan mereka yang mengumpulkan adalah guru-guru kita uh, sewaktu belajar dan menimba ilmu di Al-Madinah buku tersebut adalah usul iman fi dawi al was sunnah dasar-dasar prinsip keimanan di bawah cahaya Al-Qur'an dan sunnah mencakup uh, hampir keseluruhan pembahasan akidah maka buku ini yang akan kita jadikan pegangan untuk kita kupas pertemuan demi pertemuan di masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini alhamdulillah sudah diterjemahkan pula dan kita termasuk yang dipercayai untuk mengedit terjemahannya. Maka hubungan kitab ini dengan saya hubungan yang sangat erat sekali dan eh, alhamdulillah juga saya membacanya di majelis majelis taklim maka saya pilih bukan karena tidak mengetahui isinya tetapi karena sudah terlalu tahu isinya. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala terjemahannya ini yang akan kita <clears throat> jadikan pegangan eh, dan mungkin bisa saja kita perbanyak nantinya sebagaimana telah diperbanyak kitab aslinya untuk dibagi-bagikan kepada jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, ini bukunya yang sudah diterjemahkan. Cukup tebal. Ya, cukup merogoh kocek dan uh, terjemahannya landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Uh, kitab aslinya ditulis oleh Syekh uh, eh, Dr. Sahleh bin Sa'ad As-Suhaimi dan juga Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dan Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili semuanya pakar di jurusan Akidah Universitas Islam Madinah kemudian diperiksa kembali oleh Profesor Dr. Ali bin Nasir Faqihi dan Profesor Dr. Ali bin Nasir Al eh, Ali Ahmad Al-Ghamidi keseluruhannya adalah tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah dipercayai oleh eh, divisi ilmiah percetakan Al-Qur'an milik Raja Fahd di Madinah Al-Munawwarah untuk menulis buku panduan tentang akidah secara komprehensif dan diteliti kemudian ditelaah, direvisi dan muncullah buku aslinya kemudian dipercayai setelah diadakan uh, audisi uh, Ustadz kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali penerjemahnya dan dipercayai saya salah satu dari orang yang mengedit terjemahan dan alhamdulillah keluarlah buku ini dan sangat luar biasa karena ditulis oleh pakar-pakarnya dan ini yang akan saya jadikan pegangan dalam daurah yang saya istilahkan hanya sebatas harapan dan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pemantapan akidah. Pemantapan akidah walaupun ilmu kita terlalu sedikit untuk dikatakan mampu untuk memantapkan akidah, tetapi kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan ilmu kita, pemahaman kita dan memberikan kita taufik untuk menuju kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Untuk pertemuan yang ketiga ini uh, adalah awal pertemuannya adalah lanjutan dari pertemuan yang kedua. Bagian pertama dari pertemuan kita hari ini tanggal 17 Jumada Al-Ula 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2015 kita bagi dua bagian yang pertama lanjutan dari al-madkhal ila ilmil aqidah adalah pintu masuk menuju ilmu aqidah yang telah kita mulai pada pertemuan sebelum ini pada tanggal 10 Rabiul Awal 1436 Hijriah yang lalu dan masih banyak hal-hal yang perlu diperbincangkan sebenarnya sebagai pembukaan untuk menuju ilmu akidah tetapi pertama karena e, bekal kita dalam ilmu sangat-sangat kurang yang bisa kita sampaikan adalah apa yang telah dipaparkan oleh para ulama dan hanya sebatas penyambung lidah. Al-madkhal ila ilmi aqidah bagian yang kedua ini e, hanya terdiri dari beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, setelah mukaddimah adalah hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah. Ini poin yang pertama. Hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah. Artinya kita telah atau dengan sumber pendalilan dalam akidah. Hubungan akal dan fitrah dengan sumber pendalilan dalam akidah. Ini poin yang pertama yang akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Kemudian yang ketiga atau yang kedua e, tiga bentuk penyimpangan dalam berdalil e, tentang permasalahan akidah. Dalam berdalil dari mulai berdalil itu sudah menyimpang sehingga akidahnya pun menyimpang. Dan ada tiga bentuk penyimpangan ketika sebagian orang berdalil menjadikan sumber akidahnya selain dari yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dalam poin sumber akidah Islam. Apa sumber akidah Islam? Apa sumbernya? Al-Quran dan Sunnah. Ketika keluar dari Al-Quran dan Sunnah ada tiga bentuk penyimpangan dari cara mengambil akidah itu sehingga akidahnya menyimpang. Ini poin yang kedua yang akan kita bahas Kemudian poin yang ketiga dan mungkin itu yang terakhir hadis ahad. Hadis ahad apa benar? Tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah. Hadis ahad apa benar? Tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah? Ini pertanyaan yang jawabannya akan saya segerakan tidak benar. Tetapi akan kita lihat nanti kenapa dia tidak benar e, pernyataan bahwasanya hadis ahad e, tidak bisa dijadikan sebagai sumber, sebagai pegangan, sebagai dalil untuk menetapkan perkara akidah. Ini tiga pembahasan sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang lalu ini al-madkhal ila ilmil aqidah eh, pembuka untuk mengantarkan kepada ilmu akidah. Di situ saya akan ingatkan kembali poin-poin yang pernah kita bahas Eh, pada pertemuan yang lalu makna mustalahat akidah apa istilah istilah akidah iman tauhid usuluddin as-sunnah al-sunnah wal jamaah ahlul hadis as-salaf al-khalaf fiqhul akbar dan seterusnya kemudian juga ada pembahasan tentang sumber ilmu akidah yaitu Al-Qur'an dan sunnah kita telah eh, bahas ini kemudian penyimpangan-penyimpangan akidah ada dalam istilah ilhad ta'til tamsil tahrif takyif ta'wil kemudian ada poin yang telah kita bahas pula keistimewaan akidah Islam. Keistimewaan akidah Islam. Ini uh, bagian pertama dari al madkhar al-madkhal ila ilmi akidah dan ini sekarang tiga poin yang akan kita lanjutkan sebagai lanjutan dari al-madkhal ila ilmi akidah bagian yang pertama dan ini yang keduanya. Baiklah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan bimbingannya agar diluruskan ucapan kita, agar dibenarkan perkataan kita dan agar dibersihkan hati kita dari segala macam yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kemunafikan dan lisan kita dari kedustaan dan amalan kita dari harapan atau berharap riya dan sum'ah. Wallahu taala waliyudzalika walqadir alaihi dan kita mulai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Apa? Hubungan akal dan fitrah dengan sumber pendalilan akidah. Maksudnya kenapa akal dijadikan eh, eh, apa hubungannya ketika yang di yang dijadikan sumber hanya Al-Quran dan Sunnah Mana peran akal Mana peran akal Dan mana peran fitrah Padahal ketika kita mengupas Dan nanti akan kita kupas Kupas ringkas rukun iman Di situ ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah Mengimani Allah Secara rububiyah Yaitu sebagai, eh, sebagai pencipta pengatur, penjaga alam semesta, di situ ada dalilnya dalil akal dan dalil fitrah. Nanti akan kita bahas dalam materi lanjutan uh, break sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Poin yang pertama uh, pembahasan kita tentang uh, Al-Madkhal ila ilmi aqidah lanjutan uh, Yang pertama tadi adalah uh, Hubungan akal Dan fitrah uh, Dengan Dalil atau sumber pendalian dalam akidah Tadi sempat saya katakan uh, Sumber Dalil dalam akidah adalah Al-Quran dan Sunnah Di situ tidak ada akal tidak ada akal dan juga tidak ada fitrah. Padahal dalam pembahasan yang akan kita temukan nanti tentang um, uh, dalil rububiyah Allah. Dalil rububiyah Allah bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur, penjaga, penguasa alam semesta di antara dalil dari empat dalil yang dijelaskan oleh para ulama, di situ ada dalil akal, ada dalil fitrah. Akal yang sehat menyatakan bahwasanya Allah pencipta dan fitrah yang lurus yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, pemelihara. Lalu apa hubungannya eh, akal dan fitrah tersebut dengan dalil-dalil atau sumber pendalilan akidah? Maka jawabannya Eh, al-fitratus salimah fitrah yang sehat. Jadi fitrah itu seperti badan kita juga. Fitrah itu seperti badan, dia asalnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sehat. Lurus. Kemudian tergantung kehidupan eh, fitrah setelah itu nantinya. Perjalanan dalam yang yang akan dilaluinya dalam kehidupan di dunia ini apakah dia tetap sehat atau dia akan rusak makanya Nabi saw bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap yang dilahirkan manusia tentunya lahir dalam keadaan fitrah artinya kesiapan untuk menerima keesaan Allah kesiapan untuk menerima bahwasanya Allah yang harus diibadahi dia sebagai seorang hamba akan merasa dengan fitrahnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini fitrah yang lurus. Ini fitrah yang lurus. Yuladu 'alal fitrah fa'abawahu. Dan ini saatnya dia rusak. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka dua orang tua, kedua orang tuanya lah yang akan merusak fitrahnya. Yang akan merusak fitrahnya, yang akan merubah dia dari fitrah yang lurus yaitu agama Islam akan berubah menjadi keluar dari agama Islam. Walaupun memang secara keturunan dan nasab mereka di luar Islam tetapi ketika bayi itu e, lahir dia membawa fitrah yang lurus. Jadi fitrah itu kalau dia sehat maka sudah pasti tidak akan mungkin bertentangan dengan sumber yang dua tadi. Tidak akan bertentangan dan tidak akan menolak apa yang ditetapkan oleh sumber akidah Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kesimpulan kita kaum muslimin, kaum muslimat dan kesimpulan yang sangat sederhana. Bila mana ada manusia muslim Tentu muslim yang kita berbincangkan yang menentang dan tidak menerima dalil Al-Qur'an tentang permasalahan akidah, dalil sunnah tentang permasalahan akidah dalam konteks kita sekarang ini, maka kita sudah bisa men mengklaim atau kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya fitrah orang ini sudah tidak lurus lagi. Sudah tidak lurus lagi Karena fitrah manusia yang lurus Yang sehat tidak akan menentang Al-Quran Dan juga tidak akan menentang sunnah Nabi Karena memang sudah di, begitu konsep yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mencipta fitrah tersebut Fitrah itu sudah disiapkan lahan untuk menerima Al-Quran Untuk menerima sunnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hubungannya sangat erat hubungannya sangat-sangat erat antara fitrah yang sehat dengan sumber pendalilan Islam untuk menetapkan perkara akidah. Apapun, walau mungkin tidak ternalar oleh pikiran manusia, tidak ternalar oleh pikiran manusia tapi fitrahnya sehat dari dalil-dalil Al-Qur'an, misalnya datang dari Al-Qur'an, diusahakannya untuk dinalarnya, dibahasnya, ditelaahnya tapi tidak sampai pikirannya ke sana, tetap fitrahnya tidak akan menggiring dia untuk berkeyakinan, untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an datang dengan terkadang dengan perkara-perkara yang membingungkan akal, tetapi Al-Qur'an tidak akan mungkin datang membawa sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang memustahilkan, tidak ada. Tetapi kalau yang berhubungan dengan keyakinan dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang mustahil. Ini fitrah yang lurus. Makanya Abu Bakar Siddiq beberapa waktu setelah dia masuk Islam beberapa waktu ya, ketika dia masuk Islam lurusnya fitrah dia, bersihnya fitrah dia, sehatnya fitrah beliau ketika Al-Qur'an datang dia tidak berpikir panjang lagi karena tepatnya tanaman itu pada areal dan lahannya sehingga dia tumbuh tumbuhlah pohon iman di dada Abu Bakar Siddiq sampai ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW bagaimana fitrahnya tadi mendukung apa yang ditetapkan oleh Al-Quran apa yang disampaikan oleh Nabi SAW walaupun tidak mungkin bisa ditangkap dan diterima oleh akal manusia seperti yang ada dirasakan oleh orang-orang kafir karena apa? Fitrahnya sudah tidak sehat. Ini hubungan apa? Fitrah dengan sumber akidah Islam. Kalau ada kaum muslimin yang sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran dalam menetapkan akidah dan sudah tidak percaya lagi dengan sunnah untuk berkeyakinan kepada Allah, maka fitrahnya sudah tidak sehat. Fitrahnya sudah tidak sehat. Maka di sini dikatakan al-fitratus salimatu tuwafiqul aqidatus sahihah. Bal innal fitrata salimah la tastaqirru illa ma al aqidati salimah ولهذا نجد الكافر والمبتدع في قلق وحيرة واضطراب bahkan akidah yang eh, fitrah yang sehat itu tidak akan mencari kecuali Al-Quran dan Sunnah dia tidak akan bisa selalu tegak sendiri tanpa Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika dia bertemu dengan Al-Quran dan Sunnah, maka fitrah itu nurun ala nur. Dia adalah cahaya di atas cahaya. Ini fitrah. Sedangkan akal, akal tak ubahnya seperti fitrah. Kondisinya. Akal juga makhluk ciptaan Allah yang awalnya bersih yang awalnya murni tak tercampuri oleh apapun juga tak terkom, tak, terkontaminasi oleh noda-noda kotor manapun juga karena dia ciptaan Allah dan Allah menciptanya bersih berpikir dengan sesuai dengan yang dicipta e, uh, oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridhai dan diingini oleh Allah Subhanahu wa taala ini akal maka dikatakan wakadzalikal wakadzalikal aqlus sarih. Begitu juga akal yang sehat. Akal yang lurus. Belum dirusak oleh pola pikir, pola pikir apapun juga. Dia masih sebatas orang muslim awam. Tidak terpengaruhi oleh tiga penyimpangan sumber akidah yang nanti akan kita jelaskan. Tidak terpengaruhi oleh apapun juga. Maka akal yang seperti ini pasti akan cocok dengan sumber akidah Islam, dengan Al-Quran, dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan mungkin ada akal ciptaan Allah, akal ciptaan Allah yang menentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menentang ketetapan Allah, akal yang sehat pasti akan bertentang, eh, akan berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi poin yang pertama, hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah. Hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah berarti secara tidak langsung ada kesesuaian antara Al-Qur'an, hadis dengan fitrah dan akal. Dengan fitrah dan akal. Ada kesesuaiannya dan bila mana tidak bersamaan atau tidak selaras dan bahkan bertentangan antara akal dan fitrah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bukan Al-Quran dan Sunnahnya yang salah, tetapi akal dan fitrahnya yang sudah menyimpang dari uh, keadaan yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akalnya sudah tidak sehat, fitrah fitrahnya pun sudah sakit sebagaimana yang diceritakan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dipahami? Ya. Nampak oleh kita sekarang ini gambaran bagaimana kaum muslimin seharusnya berakidah. Maka nampak jelas oleh kita wajibnya kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ketika ada keraguan-keraguan dalam diri kita terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka harus kita bersihkan kembali akal kita, harus kita luruskan kembali fitrah kita. Karena ini yang ada masalah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang harus dipermasalahkan. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Poin yang kedua, tiga bentuk penyimpangan dalam berdalil atau mengambil sumber akidah. Tiga bentuk penyimpangan dalam mengambil akidah atau dalam menjadi mengambil sumber dalam berakidah. Penyimpangan yang ada dan ini akan diwakili oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah yang sudah lama muncul dan sudah tidak ada lagi nama ini ada tetapi ideologinya masih menyebar. Pola pikirnya masih berpindah-pindah, masih dipelajari oleh kaum muslimin. Yang pertama penyimpangannya adalah takdisul akal. Menuhankan akal. Berlebih-lebihan dalam memposisikan akal manusia. Padahal akal manusia tadi bukan sumber. Tetapi untuk disejajarkan dan mengekor kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengiringi Al-Quran dan Sunnah. Kemana Al-Quran dan Sunnah maka akal harus ada di sana. Bukan disejajarkan. Ketika disejajarkan maka inilah masuk dalam istilah para ulama takdisul akli. Menuhankan akal. Jadi akal dijadikan sumber, bukan sumber yang bahkan bukan sumber yang sejajar dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi justru yang pertama dalam urutannya. Akal itu dijadikan sebagai sumber utama dalam berakidah. Ini penyimpangan dalam berdalil, penyimpangan dalam menjadikan e, mencari sumber akidah yang benar. Takdis al-aqli. Dan yang paling nyata penyimpangan dalam mengambil sumber akidah ini dengan menuhankan akal adalah ahli filsafat. Ilmu filsafat kaum muslimin, kaum muslimat berasal dari bangsa Yunani. Para sahabat tidak mengenal filsafat padahal sebelum itu sudah ada filsafat. Mereka di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka ada sebelum masa Nabi Muhammad SAW itu sudah ada para sahabat yang dijamin surga memahami akidah tidak butuh kepada pemikiran manusia sudah dibawa konsepnya oleh Nabi Muhammad SAW sudah dibawa konsepnya yang disesuaikan dengan kemampuan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena yang menciptakan akal ini Allah yang menurunkan masalah akidah yang menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang diturunkan oleh Allah disesuaikan oleh Allah dengan kemampuan akal untuk menalarnya. Untuk menalarnya dan untuk menerimanya. Untuk menerimanya. Maka dijaminlah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang belum mengenal dan bahkan tidak pernah mengenal ilmu filsafat. Tidak pernah sama sekali belajar ilmu filsafat. Belum sampai ke tanah Arab itu, Buk, satu pun buku dari buku-buku filsafat Yunani. Belum sampai ke Jazirah Arab. Buku-buku yang yang eh, yang berbau filsafat yang di eh, dibawa dari eh, filsafat Yunani. Muncullah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah menjamin mereka surga. Bukan berarti mereka seperti istilah yang pernah kita bahas, mereka orang yang tidak menggunakan akalnya, hanya membuat eh, modal mereka adalah manut, patuh. Apa yang di yang dikatakan oleh Nabi mereka patuhi, apa yang disampaikan oleh Nabi mereka pokoknya tahu, paham atau tidak paham mereka ikuti. Ini yang di, yang mereka ungkapkan bahwasanya ah, as-salaf itu yang mereka masuk adalah para sahabat. As-salaf itu adalah orang yang maunya selamat dan memang mereka selamat. Tetapi mereka tidak punya kelebihan dalam berpikir, tidak luas wawasan mereka, tidak tinggi daya intelektual mereka. Ini tuduhan yang sangat batil, yang sangat kotor kepada para sahabat Nabi SAW. Karena Allah yang memuji mereka, Allah yang menjamin mereka. Kalau mereka orang yang dungu, bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka adalah orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang telah di yang telah ditetapkan oleh Allah mereka mendapatkan ridhonya. Radhiyallahu anhum maradu'an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Kalau seandainya mereka menuduh para sahabat itu demikian maka mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kekurangan para sahabat. Tidak mengetahui dangkalnya pemikiran mereka. Ini kaum muslimin, kaum muslimat eh, virus ini sudah muncul dahulu kala meremehkan para sahabat Nabi SAW Jadi, ketika para sahabat memahami akidah yang mereka dengar langsung dari Nabi SAW dan itulah sumber akidah, mereka memahaminya dengan pemahaman yang lurus. Mereka juga menggunakan akal mereka sehingga ketika mereka tidak paham, mereka bertanya kepada Nabi SAW Ini membuktikan bahwasanya mereka memikirkan terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah syariat ini juga menunjukkan bahwasanya mereka berbeda-beda cara pemahamannya, kekuatan pemahamannya. Ketika Abu Bakar Siddiq dengan pemahaman yang sangat dalam terhadap agama yang tidak bisa disamai dengan pemahaman para sahabat yang lain. Ini juga menunjukkan bahwasanya mereka berpikir mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang lurus, yang sehat akal pikiran mereka, belum dirusak oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang menuhankan akal. Jadi ini penyimpangan asal penyimpangan yang pertama. Ketika akal disejajarkan dengan sumber tadi. Ketika akal disejajarkan, bukan mengikuti, tetapi disejajarkan dan bukan bahkan disejajarkan tetapi bahkan akal dijadikan sebagai ikutan, diikuti oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dijadikan yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan ini akan kita nukilkan perkataan mereka bahwasanya akal itu dilalahnya qat'iyah. Jadi eh, kesimpulan hukum dari akal itu kata mereka adalah qat'i, pasti. Sedangkan Al-Qur'an dan sunnah itu masih ada perkiraan dan ada kemungkinan-kemungkinan. Ini yang membuat mereka men, eh, lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penyimpangan yang pertama. Akal kita ini ciptaan Allah. Dan antara yang ada di kepala saya yang sekarang ini akal, tidak saya memastikan tidak akan sama dengan yang ada di kepala bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Berbeda cara kita menalar. Berbeda daya memahami kita. Daya paham kita masing-masing berbeda. Ini saja sudah membuat kita tidak bisa menjadikan dia standar. Kalau seandainya dia dijadikan standar, maka tunjukkan kepada saya sekarang ini akal siapa yang harus kita jadikan sebagai Tuhan. Pilih. Tunjukkan akal siapa manusia yang bisa kita jadikan sebagai nomor urut pertama sebelum Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau sekiranya memang ada. Tetapi ketika antara satu dengan yang lain sesama mereka pun berbeda, mereka sama-sama mereka berbeda pendapat. Antara Aflato dengan Socrates berbeda. Berbeda mereka dalam membuat kesimpulan-kesimpulan sehingga terjadi perpecahan-perpecahan sama mereka. Antara mereka yang menuhankan akal saja berbeda, lalu siapa yang harus kita pilih untuk kita letakkan akalnya di urutan yang pertama sebelum Al-Qur'an dan Sunnah? Tolong datangkan. Sebutkan kalau mereka sudah jauh, sekarang yang sekarang ini yang hidup sekarang ini orang-orang yang mempelajari Islam dengan ilmu filsafat. Tunjukkan mana rekomendasikan akal siapa yang bisa kita gunakan untuk sebagai standar yang mendahului Al-Qur'an dan Sunnah. Padahal akal ini ciptaan Allah, kemampuannya pun terbatas. Jangankan untuk berpikir mempelajari akidah tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, tentang makhluk Allah saja tidak bisa dikuasai oleh akal kita. Ruh. Ruh kita, mana ada akal yang bisa membicarakan tentang ruh? Coba pelajari ilmu kedokteran seluas-luasnya. Pelajari yang khusus dengan kata-kata ruh. Mana ada spesialisasi ruh? Mana ada? Kenapa nggak mungkin dibahas oleh akal kita? Itu baru makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia naik, dia turun, dia bersedih, dia terluka, dia bergembira, dia berbahagia, dia tersayat-sayat, merasakan sakitnya, itu roh yang tidak bisa diketahui oleh siapapun juga manusia. Kenapa kita sudah dengan pongahnya berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak begini, Allah tidak mungkin begini, Allah mustahil begini, Allah tidak mungkin begini, padahal dalam Al-Qur'an Allah menetapkannya. Ini rusaknya ketika pikiran kita yang pendek ini, akal manusia yang bodoh ini dijadikan sebagai sarana utama mendahulukan berita dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah uh, dari saya akan sebutkan tokoh-tokoh yang menyimpang dalam hal ini uh, mereka yang menjadikan akal segala-galanya. Mereka yang menjadikan akal segala-galanya dan mencampakkan Al-Qur'an. Coba tanyakan berapa ayat mereka baca hafal dari Al-Quran. Tidak akan mungkin mereka e, bisa menjawab yang dengan jawaban yang memuaskan kita. Saya hafal 15 juz Ustaz. Mereka yang menuhankan akal ini, yang belajar tentang ketuhanan itu dengan ilmu filsafat, tidak akan mungkin menjawab dengan jawaban yang memuaskan kita bahwasanya dia telah hafal satu juz, dua juz, tiga juz, atau bahkan sampai separuh Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menganggap Al-Quran itu biasa. Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Al-Quran itu tidak menjanjikan ilmu. Tidak mengangkat derajat intelektual. Membawa dan mengiring untuk pemikiran yang rendah. Primitif. Orang terbelakang. Ini buktinya para sahabat Nabi SAW yang mereka tidak berpikir. Bayangkan bagaimana rusaknya ketika akal dituhankan Akal dijadikan sebagai sumber utama dalam mempelajari masalah ketuhanan, masalah kenabian, masalah hari berbangkit. Muncullah ahli filsafat-filsafat muslim seperti Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina, Farabi eh, yang memang mereka terpengaruh oleh mulai maraknya dahulu penerjemahan kitab-kitab Yunani yang berhubungan dengan masalah filsafat untuk mempelajari ilmu ketuhanan, ilmu tentang Allah, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang kerasulan, ilmu tentang hari berbangkit. Mereka gunakan dengan akal bagaimana pula akal bisa mendeteksi atau meyakini adanya azab kubur. Tidak akan mungkin. Bagaimana pula akal bisa menerima akan dibangkitkannya manusia nanti dihidupkan kembali setelah tulang belulangnya menjadi abu. Tidak akan mungkin, tidak akan mungkin dipercayai oleh akal. Makanya ini yang akan eh, akibat-akibat uh, buruk dari penyimpangan yang pertama. Yang kedua. jadi terus semangat, habis suara. Penyimpangan dalam mencari akidah atau bersumber, mencari sumber akidah yang kedua adalah Taqdis al-ilham. Takdis ilham. Ini lawan dari akal. Yang dimaksud adalah ketika akal dibuang. Akal dibuang. Kita bukan membuang akal. Kita tadi setelah meletakkan apa? Hubungan akal dan fitrah dengan sumber akidah Islam. Tidak akan Islam eh, eh, sumber akidah yang benar tidak akan mungkin mencampakkan akal. Dan justru kita telah kita sampaikan tadi hubungannya sekarang ini lawan dari penyimpangan yang pertama tadi ketika akal dibuang. Akal tidak bergunakan lagi. Hanya menjadikan akidah itu ilham-ilham. Maksudnya eh, wahyu-wahyu yang didapatkan oleh perorangan. Baik itu Didapatkan dengan mungkin wahyu-wahyu syaitan atau didapatkan melewati mimpi atau dalam istilah sebagian kelompok dalam Islam al-mukasyafat. Artinya dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan bahkan mereka mengistilahkan sampai Allah sendiri yang berbicara dengan dia melalui hatinya. Ini akal dibuang. Standar berakidahnya adalah ketika nanti ada orang yang mengatakan hadatsani haddatsani qalbi an rabbi. Hati saya mewahyukan kepada saya yang ia dapatkan langsung dari Allah. Mulai dia buat prinsip-prinsip akidah harus begini, harus begini, harus begini, harus begini dan bahkan juga dengan manamat melalui mimpi-mimpi. Walaupun bertentangan dengan akal yang sehat, tetap saja ini sebagai sumbernya dan ini akan menyimpangkan akidah sangat-sangat jauh dan akan membawa kepada kenyataan ketika akal sudah tidak tampak lagi pengaruhnya dalam kehidupan. Pokoknya apa yang disampaikan oleh mimpi walaupun tidak bisa dinalar oleh akal yang sehat tetap saja dijadikan sebagai sumber akidah. Makanya mereka muncul antara yang prinsip yang pertama ini dengan yang eh, penyimpangan yang kedua ini dengan yang ketiga nantinya ada hubungannya yaitu menuhankan tokoh, individu, ulama-ulama, menuhankan takdis askhas, mengkultuskan orang dan dijadikan sebagai sumber akidah. Dijadikan sumber akidah. Ini bermulanya ada kaitannya dengan penyimpangan yang kedua ini. Ketika yang men menyampaikan akidah tersebut mengatakan dia sudah sampai pada tingkat yang sudah bisa membuat syariat dan saya tidak butuh lagi Al-Qur'an. Saya sudah bisa keluar dari syariat. Saya sudah tidak mungkin sholat lagi. Saya sudah sampai ke tingkatan di mana saya tidak diwajibkan lagi beribadah. Saya sudah bisa langsung menerima wahyu dari Allah. Saya sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang zahirnya bertentangan dengan akal yang sehat. Tetapi kalau itu saya dapatkan dari Allah langsung. Allah yang mewahyukan saya. Allah yang memberikan saya wahyu. Ini hubungan penyimpangan yang kedua tadi yaitu ketika sumber akidah adalah ilham atau muka syafat. Saya tidak tahu istilah ini dalam bahasa kita muka syafat itu terbukanya ruang untuk mendapatkan ilmu yang bukan ilmu yang biasa. Tetapi dia mendapatkan seakan-akan ada yang mewahyukannya. Dia langsung melihat sesuatu secara makrifat hakikatnya secara hakiki tanpa melalui proses syariat. Dan nanti dia akan bisa menetapkan prinsip-prinsip akidah dengan cara demikian. Mungkin dengan cara mukasyafat atau mungkin dengan cara mimpi-mimpi, manamat dan yang lainnya. Dan ini uh, marak dalam praktek-praktek peribadatan yang mengarah kepada eh, ritual-ritual uh, yang menyimpang jauh dari sunnah Nabi SAW dan ini sudah banyak pendahulunya sudah banyak pendahulunya Al Imam Al Ghazali rahimahullahu taala wa ghafaralah dia seorang yang sangat cerdas ketika di awal hidupnya dia berkecimpung dengan ilmu filsafat tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan, tidak menemukan kenyamanan, tidak mendapatkan perubahan dalam beribadah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencampakkan filsafat. Kemudian dia masuk kepada fase yang karena dia saking uh, bencinya kepada cara pemikiran dan pola pikir pola pikir sehingga seakan-akan dia mengurangi andil akal sehingga dapat kesempatan untuk bagi eh, yang memang menginginkan manusia ini untuk sesat masuk kepada cara berakidah itu dengan ilhaman atau dengan mukasyafat maka dia eh, mulai belajar ke sufian belajar tentang kesufian dan mulai baca mulai baca dan dia mengeluarkan buku-buku yang menentang keras dan bahkan mengkafirkan ahli filsafat ahli filsafat dan dengan judulnya Tahafutul Falasifah. Berjatuhannya dengan uh, seperti yang dimaksud dengan tahafut itu adalah ketika seseorang ingin menjatuhkan buah jambu yang lebat, dia tinggal menggoyangkan dahannya sehingga semuanya habis. Begitulah seakan-akan gambaran dari karya tulis beliau ini ingin menghabiskan semua yang berhubungan dengan filsafat. Tetapi memang petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke cara yang seperti ini. Ketika dia lebih mas masuk kepada perasaan, kepada kejiwaan, kepada cara beribadah dan masuk kepada rakaik dan e, suluk sehingga dia juga tidak terlalu mendekat kepada apa yang diinginkannya ketika berada dalam e, filsafat yaitu kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenyataan penyimpangan dalam masalah ini. Dalam poin yang kedua yaitu ketika cara berakidah itu diambil dari ilham, dari manamat, mimpi-mimpi, dari mukasyafat yaitu merasa dan mengaku uh, dia punya ruang tertentu untuk mendapatkan wahyu, ilmu dengan istilah eh, eh, ilmu-ilmu uh, uh, uh, ma'rifat. Dia tidak lagi berjalan di atas patokan dan prinsip-prinsip syariat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah penyimpangan dalam sumber akidah yang kedua. Penyimpangan yang ketiga tadi telah kita isyaratkan yaitu takdis al-a'immah. Silakan. Menuhankan tokoh Tadi saya, saya telah sampaikan Menuhankan perorangan dan ini ada hubungannya yang kedua. Kalau orang itu sudah mengaku punya muka syafat, punya ilmu sendiri, tidak seperti standar-standar ilmu kulit-kulitnya yang ada dalam eh, quran dan Sunnah itu, maka dia yang akan dituhankan. Apapun yang disampaikannya akan dijadikan sebagai standar akidah. Ini tiga. Secara ringkas Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari penyimpangan eh, penyebab-penyebab penyimpangan ketika sumber akidah itu telah menyimpang. Ketika mengambil akidah itu sudah berbeda sumbernya, maka akan membawa kepada penyimpangan dalam berakidah. Pembahasan yang berikutnya, yang terakhir, oh bukan, yang yang ketiga ya. Yang ketiga, dalil nakli dalam pandangan ahlul kalam. Dalil nakli maksudnya Al-Quran dan Sunnah sumber akidah kita. Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Quran dan Sunnah dalam pandangan ahlul kalam yaitu orang yang yang yang menuhankan akal tadi. Apa sikap mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah? Jelas ketika mereka menjadikan akal sebagai sumber utama, maka nanti yang akan diiringkan dengan akal itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau cocok dengan Al-Quran dengan akal maka diterima. Kalau yang kalau seandainya tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, eh kalau tidak cocok Al-Qur'an dengan sunnah eh, tidak cocok Al-Qur'an dan sunnah dengan akal maka mereka pasti akan menolak Al-Qur'an dan sunnah mereka akan menolak Al-Qur'an dan sunnah Al-Qur'an dan sunnah mereka mengatakan Al-Qur'an itu dilalahnya kesimpulan hukum yang diambil dari ayat itu zanniyah belum pasti mana tahu ada hukum yang dihapus, mana tahu ada e, hal-hal e, yang lain. Tidak langsung kalau itu memang perintah dalam Al-Qur'an, maka belum bisa kita ambil secara pasti karena mungkin saja perintah itu sudah dialihkan atau perintah itu tujuannya bukan kita. Ini kaidah-kaidah yang mereka buat dengan logika mereka untuk menolak Al-Qur'an. Adapun akal kata mereka qat'iyud dinalah. Kesimpulan dari makna dari akal itu e, e, penunjukannya adalah Pasti. Kalau apa kata akal berarti itu pasti. Ini yang membuat mereka menolak Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ber, e, selaras tidak bertentangan Al-Quran e, akal e, tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka pasti menerima. Kalau tidak bertentangan Al-Quran dengan hadis dengan sunnah dengan akal mereka maka mereka menerima Al-Quran dan Sunnah. Mereka menerima Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya tidak sesuai, mereka akan kembali kepada pokok dasar yang pertama yaitu akal. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran dan Sunnah? Ini yang mereka katakan dalam eh, istilah kaidah mereka. Kalau seandainya ada nas, ada nas Al-Quran dan Sunnah auhamat tasbiha yang konsekuensinya serupa Allah dengan makhluk ada nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan akal tidak tidak akal pasti tidak akan tidak akan sesuai. Karena akal mengatakan Allah tidak sesuai, tidak akan sama dengan makhluknya. Ini kata akal manusia. Kalau seandainya dalam Al-Qur'an itu ada nas yang nas itu menyatakan sebuah pernyataan yang konsekuensinya Allah serupa dengan makhluk. Padahal akal tidak akal mengatakan tidak tidak serupa Allah dengan makhluk. Akal yang mereka ambil lalu Al-Qur'an ini apa? Ayat nas ini mereka apa kan Mereka katakan awilhu au fawwid warum tanziha. Awilhu au fawwid warum tanziha. Artinya takwil oleh kamu nas tadi Takwil artinya maknanya dirubah. Maknanya dirubah. Kalau seandainya tetap pada maknanya maka akan bertentangan dengan akal. Akal segala-galanya. Dan nas ini tidak ada apanya. Maka nas ini yang harus kita otak-atik. Dengan cara apa? Dengan cara takwil. Oh, memang itu kata-katanya tapi maknanya bukan itu. Atau yang kedua, fawwid Fawid itu tafwid. Artinya memang ini kata-katanya tetapi yang dimaksud Allah saja yang tahu. Allah yang Maha tahu. Apa yang dimaksud dengan tangan? Apa yang dimaksud dengan turun oleh Rasulullah SAW dari langit? Itu kita tidak tahu sama sekali. Yadun, ya yadun. Tetapi kita tidak tahu apa itu yadun. Kita serahkan saja kepada Allah. Ini subuhan. Berarti Allah berbicara dengan Al-Quran kepada kita sesuatu yang tidak kita pahami. Bagaimana Al-Quran menjadi kitab petunjuk? Ada kata-katanya yang bisa dipahami. Kata-kata yang tertutup oleh rahasia sehingga tidak mungkin dibuka rahasianya. Berarti Al-Quran bukan kitab petunjuk. Padahal Al-Quran itu kitab hudan lil muttaqin, hudan lil nas. Bila mana ada satu ayat saja dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami oleh manusia, maka dia tidak akan bisa menjadi petunjuk karena dia menyampaikan, menjelaskan, menerangkan jalan agar mereka mendapat petunjuk. Kalau sekiranya kita takwil atau kita katakan ini katanya saja yang itu maknanya, tetapi dia maknanya tidak tahu kita. Yang penting Allah yang tahulah. Ini sikap mereka kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan dengan akal mereka. Jadi itulah jawabannya. E, dalam poin yang tadi kita sampaikan, dalil nakli dalam pandangan ahlul kalam yang pertama kalau seandainya e, berkesesuaian antara dalil nakli Al-Qur'an dan sunnah dalam kurung dengan akal yang mereka jadikan sebagai sumber yang paling utama dalam mengambil akidah mereka menerimanya tapi menerima bukan sekadar Pokoknya menerima sajalah. Kenapa mereka menerima? Karena sesuai dengan akal. Kemudian kalau seandainya tidak sesuai, maka mereka lakukan tadi. Pertama, mereka ubah. Ah, dalam konsep mereka yang yang lain, mereka merubahnya. Merubahnya bagaimana? Terkadang mereka merubah harokatnya. Bila mana ada dalam Al-Quran itu kata-kata yang konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk padahal akal tidak menerima maka mereka berupaya untuk merubahnya apa yang mereka lakukan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an eh, wa kallamallahu Musa taklima apa ayatnya Apa ayatnya? Bisa diulangi? Wa kallamallahu Musa taklima. Kita lihat. Nampak? wa hu Perhatikan harakatnya wa Allah Musa taklima Saya ingin menyatakan bahwasanya bila mana ada nas Al-Qur'an atau sunnah bertentangan dengan akal yang tadi dinyatakan sebagai sumber akidah yang paling utama, mereka akan berbuat semena-mena terhadap Al-Quran. Apa yang mereka lakukan di sini? Ayat ini zahirnya seperti yang kita katakan tadi, bertentangan antara Al-Quran di satu sisi dengan akal. Akal mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah menetapkan dia berbicara di sini artinya dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara dengan sebenar-benarnya. Itu artinya kira-kira. Wa kallamallahu Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Mengajak Nabi Musa berbicara. Di sini ayat ini menunjukkan apa? Allah berbicara. Tidak diterima oleh akal. Tidak diterima oleh akal. Masa Allah berbicara? Berarti dia punya lidah? Berarti dia punya mulut. Ini konsekuensi-konsekuensi logika yang dipahami oleh akal manusia yang bodoh. Mereka sebenarnya prinsip mereka ingin men me me me menyatakan Allah tidak serupa dengan makhluk padahal mereka melakukannya. Ketika mereka menolak ayat ini, mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa mereka menolaknya? Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka terjatuh ke jurang yang mereka lari darinya. Mereka maunya menyur, eh, me, me, me, menafikan kesamaan Allah dengan makhluk, ternyata mereka terjatuh. Kenapa? Ketika mereka menolak Allah itu berbicara, sampai kenapa sampai ke, keyakinan mereka seperti ini dan menolak Al-Quran menyatakan demikian? Karena mengatakan kalau Allah berbicara sama dengan makhluk. Berarti mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka yang menyamakan makhluk Allah. Tetapi di sini yang mereka lakukan ketika nas ini bertentangan dengan prinsip logika mereka, prinsip akal mereka, mereka berbuat semena-mena dan mereka lakukan apa? Ini domma ini mereka rubah. Domma itu mereka rubah. Apa rubahnya? Mereka mengatakan wa kallamallaha kalau sudah berbaris fathah maka konsekuensi atau kesimpulan dari ayat itu sudah berubah. Yang berbicara bukan Allah tetapi Nabi Musa. Allah objeknya. Allah objeknya. Yang berbicara Nabi Musa. Allah, bukan Allah yang berbicara. Perhatikan hanya satu harakat saja. Yang dirubah dapatlah kesimpulan sebuah akidah yang sangat batil. Pertama telah semena-mena terhadap kalamullah Kedua akidahnya juga sudah jauh menyimpang Ini yang pertama Yang kedua tadi dalam bait syair yang saya bacakan Kalau kamu menemukan ada nas yang bertentangan yang yang bertentangan dengan konsep dengan keputusan akal bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya maka nas tersebut harus kamu kamu rubah Pertama, kalaupun harokat seperti ini tidak bisa dirubah, tidak mungkin bisa dirubah, maka apa yang harus dilakukan? Ditakwil sajalah. Memang dalam bahasa Arab, misalnya, yadun itu bisa berarti kekuatan. Tangan itu bisa berarti, yadun itu bisa berarti kekuatan. Maka bawa ke sana. Jangan bawakan ke mana yang awal. Karena kalau makna awal ini berarti dia sama dengan makhluk. Karena makhluk punya tangan, punya kedua tangan. Jadi sebagai eh, sebagai tolak ukurnya adalah pikiran, pikiran manusia. Dan inilah secara tetap saya katakan ringkas dari eh, dalil nakli dalam pandangan ahlul kalam. Mereka tidak lagi menghormati dan memuliakan firman Allah apalagi sunnah Nabi. Dalam dalam istilah nanti dalam poin yang keempat yaitu ketika mereka memaknakan dengan membuat istilah yang tidak dikenal oleh para sahabat. Apa istilahnya? Hadis ahad. Hadis ahad tidak tidak pernah terdengar dari perkataan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang Muhajirin Ansar tidak pernah mengenal istilah hadis ahad. Ini yang mereka angkat. Untuk apa? Kalau Al-Quran tadi mereka lakukan dengan cara merubah-rubahnya harokatnya atau merubah kata-katanya. Yang kedua mereka ta'wilkan. Kalau tidak bisa juga ditakwilkan apa yang harus dilakukan oleh mereka? Hah? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Yang pertama merubah seperti wa kallamallaha dari sebenarnya wa sehingga maknanya berubah dan bukan Allah lagi yang berbicara tapi Musa. Yang kedua ditakwil. Yang maknanya mungkin itu tetapi mereka katakan itu bukan maknanya nama maknanya. Misalnya contoh uh, firman Allah Subhanahu wa taala uh, uh, Allah berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an antas lima khalaqtu bi Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Yadaya dua tangan mereka mengatakan itu bukan tangan namanya maknanya. Kenapa kalau tangan kan konsekuensinya apa? Serupa Allah dengan makhluk. Dan ini tidak terima oleh dalil kita, Tuhan kita. Apa Tuhan kita? Akal. Maka ini harus dibuang. Itu bukan tangan namanya, maknanya, tetapi kekuatan. Nah, kekuatan, ya Allah punya kekuatan. Ini sikap mereka. Yang ketiga, kalau tidak bisa dirubah, tidak bisa ditakwil, mereka menggunakan senjata yang terakhir apa? Ini kata-kata tidak ada satupun yang tahu maknanya. Siapa yang tahu maknanya Pak? Allah saja yang tahu. Konsekuensinya sangat buruk dan sangat batil. Allah berbicara kepada hambanya dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh hambanya. Dan ini bukan makna kebijaksanaan Allah. Melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga dan kita masuk ke poin yang keempat ketika nas yang mereka dapatkan itu dari hadis. Mereka buat senjata yang saya katakan dan sudah lama penyakit ini muncul. Bukan sekarang ini orang sekarang ini hanya mengulang kembali. Dan pasti akan ada sebagaimana ada tentara-tentara Allah akan ada sebagaimana ada pengikut-pengikut Rasulullah SAW maka ada juga pengikut-pengikut Abu Jahal ada juga tentara-tentara syaitan maka akan ada diulang kembali subhat yang seperti ini istilah hadis ahad saya katakan lagi dan saya perdengarkan ke, kepada semua kaum muslimin yang mendengarkan suara saya saat ini hadis ahad tidak pernah dikenal oleh orang-orang yang dijamin oleh Allah surga tidak pernah mengenal mereka Ketika Nabi menyampaikan kepada mereka hadis akidah, mereka katakan, "Ya Rasulullah, ini hadisnya ahad atau mutawatir?" Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadis ini ahad atau mutawatir?" Kalau kamu tidak bawakan sepuluh nabi lagi bersamamu untuk menyampaikan akidah kepada saya, tidak akan mungkin saya percaya. Ketika Nabi datang dan mengaku menjadi nabi. Nabi datang mengaku jadi nabi. Harus ada karena mutawatir itu adalah ketika perawinya sepuluh atau lebih. Maka Abu Bakar, Khadijah radhiyallahu taala anha, Zaid ibnu Haritha, Ali bin Abi Talib mengatakan kepada Nabi, tidak akan mungkin kami terima. Engkau harus bawakan sepuluh Muhammad yang lain. sepuluh Muhammad yang lain. Baru kami percaya. Karena ini akidah. Ini akidah. Ketika Abu Bakar Siddiq setelah mendapatkan hidayah dari Nabi Menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Masuk Islam Kemudian dia mencari orang-orang yang, yang ia kenal Perilakunya, akhlaknya, fitrahnya, akalnya yang sehat Abdurrahman bin Auf Dan semua yang berhasil didakwai oleh, Nabi, oleh Abu Bakar Siddiq Di awal-awal Islam itu semuanya dijamin oleh Allah surga Abdurrahman bin Auf Sa'id bin Zaid, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah itu masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Mereka ketika Abu Bakar datang dan menyatakan, "Eh, teman-teman, Muhammad itu ternyata dia mengaku jadi nabi. Dia mengatakan dia utusan Allah SWT taala." Dan dia menyampaikan ini potongan yang bahasa kita juga bahasa Al bahasa Arab. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ya ayyuhal mudathir, Ini kan bahasa kita itu. Siapa yang memutihkan itu firman Allah? Kata Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, kamu datang ke sini harus 10 orang. Kalau enggak, saya tidak percaya. Ini akidah. Tidak ada yang mengenal zaman para sahabat itu. Ini kata-kata hadis ahad ini senjata musuh Islam. Senjata musuh Islam. Perkara yang datang istilah baru yang itu hanya untuk memudahkan ilmu hadis pembagian hadis Nabi itu kepada mutawatir dan ahad tetapi dijadikan senjata oleh mereka untuk menghanguskan akidah kaum muslimin kalau sudah tidak diterima lagi hadis ahad dalam masalah akidah maka tidak ada yang tersisa dari akidah tidak ada akidah kita karena Sahih Bukhari itu semuanya hadis ahad Sahih Muslim semuanya hadis ahad Kalaupun bisa eh, kita temukan hadis mutawatir dalamnya satu, dua, tiga, empat, lima dihitung dengan jari. Ada dibukukan oleh para ulama hadis-hadis yang mutawatir. Itu tidak lebih dari lima ratus hadis. Tidak lebih dari lima ratus hadis. Itu pun bukan masalah akidah. Kalau sekiranya ini prinsip kita, maka di belakang itu adalah ketika hati kita kosong dari akidah, tidak punya akidah. Jadi yang sekarang ini digembar-gemborkan oleh orang-orang muslim, orang-orang yang berbicara dan bisa bahasa Arab, berbicara tentang ilmu hadis dengan mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam akidah, dia adalah sebatas sebagai peluru musuh Islam agar kaum muslimin itu tidak punya akidah sehingga bisa diginikan kemudian mati. Dijentik telinganya mati. Tidak punya kekuatan. Kekuatan kaum Muslimin dan akidahnya. Ini yang memenangkan para sahabat Nabi SAW ketika jumlah mereka sedikit. Jadi hadis ahad apa benar tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah? Jawabannya sudah jelas. Hadis ahad adalah hadis akidah. Ketika Nabi SAW di sini banyak jawaban dari yang jelas oleh para ulama, tetapi waktu kita juga tidak memungkinkan. Tetapi kesimpulan yang saya sampaikan, kalau sekiranya ini adalah prinsip di zaman para sahabat, berarti sudah ada istilah itu dahulu dan betapa banyak Nabi mengutus utusan-utusannya, dai-dainya. Muadz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman sendiri. Sendiri dia ke Yaman. Apa yang disuruh oleh Nabi? Untuk berdagang? Bukan. Untuk menyampaikan akidah. Kata Nabi kepada Muadz ketika dia melepaskan keberangkatan Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, ini ab'atsuka" atau innaka satati qauman min ahlil kita Sesungguhnya engkau akan saya kirim kepada orang yang sudah berilmu. Ahlul kitab, orang yang sudah punya ilmu agama. Maka kata Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali yang harus engkau dakwahi sebagai Eh, materi dakwahmu yang pertama adalah tauhid. Akidah. Nabi tidak mengutus bersama muat ini dua eh, sepuluh orang. Dia hanya satu orang. Kemudian disusul oleh Abu Musa al-Ash'ari. Itu saja. Dan Ahlul Yaman, orang-orang yang Ahlul Kitab, ketika Mu'ad bin Jabal berdakwah kepada mereka, mereka tidak mengatakan, kami butuh sepuluh orang atau sembilan orang lagi agar kami bisa menerima. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu kesimpulan dari poin yang e, keempat ini dari e, lanjutan e, apa al-madkhar ila ilmi aqidah sebenarnya banyak poin-poin yang harus kita kupas tetapi saya berinisiatif untuk kita mulai kalau kita di madkhal madkhal kapan masuknya kalau kita di pintu terus pintu terus Kapan kita bisa masuk? Maka saya rasa cukup mungkin di tengah-tengah penyampaian akidah kita ke eh, pembahasan inti akidah eh, materi akidah mungkin kita bisa kupas sedikit demi sedikit hal-hal yang berkenaan dengan eh, pintu masuk menuju ilmu akidah. Tadi saya katakan ini pasal yang pertama beriman kepada Allah dan itu yang telah kita kupas secara ringkas dalam daurah yang pertama. Tanggalnya saya tidak buat ya kupas ringkas rukun iman. Hanya sebatas gambaran selayang pandang tentang rukun iman agar kita bisa mendapatkan bayangan bahwasanya itulah pembahasan kita nanti pada daurah kita yang akan kita e, selalu adakan satu kali dua bulan e, untuk mengupas tentang permasalahan akidah. E, dan buku pegangan ini e, yang tadi saya sampaikan landasan e, landasan e, iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk, mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita akan perbanyak uh, kitab ini atau poin by poin, misalnya iman kepada Allah saja kita copy, kita bagikan uh, atau cara yang lain, mungkin bisa kita lihat mana yang lebih tepat. Kita masuk kepada rukun iman yang pertama. Yang kedua kita istirahat dulu lah. E, Pasal yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pasal ini nanti uh, ada beberapa poin yaitu yang pertama tauhid rububiyah. Poin yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah dan yang terakhir ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Asma dan sifat. Ini e, mungkin untuk pertemuan sekarang ini kita hanya bisa membahas tentang e, yang pertama tadi tentang tauhid rububiyah. Itu pun saya harap-harap cemas bisa diselesaikan tentang rububiyah ini saja. Ya. Tetapi insya Allah kita akan selalu adakan mungkin bisa eh, sedikit tapi bisa dipahami daripada kita ambil banyak eh, kita pulangnya keluar masjidnya kebingungan. Ya. Mending kita ambil sedikit-sedikit kan sedikit tambah sedikit jadi banyak sedikit tambah sedikit jadi banyak uh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman uh, yang pertama dan dia merupakan rukun yang terpenting rukun yang terpenting dan dia juga merupakan rukun tersendiri bagi rukun-rukun iman yang lain. Dia rukun yang terpenting dan dia juga sebagai rukun dari rukun iman yang lain. Rukun iman yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu rukunnya dibawa ke iman kepada eh, rukunnya adalah beriman kepada Allah. Makanya ketika Nabi mengatakan antuk minabillah wa malaikatihi dikembalikan kepada Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, wa kutubihi mengimani kitab-kitabnya jadi berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala wa rusulihi dan rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan juga hari akhir yang memang sudah diberitakan oleh Allah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi beriman kepada takdir ketentuan Allah juga jadi eh, kesimpulannya bahwasanya rukun iman yang pertama ini secara tersendiri dia merupakan rukun bagi rukun iman sisanya itu lima rukun iman yang lain. Kemudian ia pondasi bangunan dan pokok dari urusan. Ini dalam terjemahannya seperti itu. Adapun dasar-dasar yang lain merupakan cabang-cabang. Dia cabang dari iman kepada Allah. Makanya dengan eh, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah karena dia bercabang dari Allah swt. Yang yang menciptakan malaikat Allah, yang mengabarkan adanya malaikat Allah. Yang mempertemukan malaikat dengan manusia Allah. Yang memerintahkan malaikat untuk mengurus manusia Allah. Jadi tidak ada pokoknya adalah Allah Subhanahu Jadi pokoknya dasarnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu Beriman kepada Allah Subhanahu artinya adalah e, beriman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa tunggal satu-satunya dalam rububiyah. Ini sudah kita bahas ini dalam e, daurah yang pertama Mengimani Allah, beriman kepada Allah artinya adalah meyakini, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam rububiyah, uluhiyah dan asma nama-nama dalam kurung serta sifat-sifatnya. Esa dalam namanya berarti di, yang lain tidak punya nama seperti e, indahnya nama Allah. Ketika Allah mengatakan dia Al-Khaliq Maka Al-Khaliq itu nama Allah yang tidak akan mungkin bisa disamai Walau mungkin dalam masalah hurufnya sama Tetapi tidak akan mungkin bisa nama Al-Khaliq Allah itu disamai oleh nama-nama makhluknya Esa Allah dalam nama-namanya Dan Esa pula Allah dalam sifat-sifatnya Mencipta Penciptaan Allah sempurna Allah mencipta segala-galanya. Tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali ia adalah hasil ciptaan Allah. Allah yang menciptanya. Jadi itulah secara ringkas dari makna iman. Kalau dan pernah mungkin saya tanyakan, kalau seandainya kita buatkan angket secara tertulis kemudian kita bagikan kepada kaum muslimin apa maksud dari beriman kepada Allah? Apa yang Anda pahami tentang iman kepada Allah? Atau mungkin kita dahulukan yang pertanyaan yang mungkin agak agak eh, agak keras tetapi kita kata eh, dengan bentuk seperti ini apakah Anda beriman kepada Allah kalau dia menjawab iya pertanyaan kedua bagaimana Anda mengimani Allah kira-kira apa jawabannya dalam bayangan kita, gambaran kita dalam kondisi kaum muslimin sekarang ini, apa gambarannya? Mengimani adanya Allah, mengimani penciptaan Allah, Allah pencipta alam semesta. Kira-kira hanya sebatas itu yang saya pahami. Sebatas itu Allah yang mencipta segala-galanya, Allah yang mencipta saya, Allah yang saya, yang mengatur alam semesta ini, mencipta langit dan bumi. Kira-kira sampai disitulah gambarannya. Adapun masalah mengibadati Allah mungkin hanya sekedar beribadah salat, puasa, zakat. Kita ibadah kepada Allah dengan apa? Dengan rukun Islam. Kalau mau salat, kita salat, puasa, puasa, zakat, zakat. Tidak memahami bahwasanya ketika meminta berdoa menyembelih sembelihan, menghadapkan sesajian, meminta kelapangan dalam kesempitan. Yang teringat ketika itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ini ya. banyak kaum muslimin yang seperti ini. Ketika dia dalam kesempitan dia hanya tahu Allah yang akan menyelamatkan sehingga dia sebelum matanya wajahnya menengadah ke langit untuk menengadahkan tangannya hatinya sudah terlebih dahulu meyakini itu. Walaupun matanya tidak menengadah ke langit, wajahnya tidak menengadah ke langit dan tangannya juga tidak terangkat ke langit tetapi hatinya sudah berdesah artinya sudah mengeluarkan ungkapan-ungkapan pengaduan kepada Allah dengan keimanannya ya Allah saat ini engkau lah yang maha kuasa dan kapanpun juga engkau yang maha kuasa tidak akan ada yang mampu menyelamatkan saya tidak akan ada yang mampu memberikan penjagaan terhadap saya dalam kondisi yang seperti ini kecuali engkau ya Allah ada banyak kaum muslimin yang seperti ini atau sebaliknya ketika mereka dalam kesempitan mereka sibuk ke sana ke sini dan bahkan mereka berupaya untuk mencari kekuatan-kekuatan untuk mencari cara-cara pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Ini yang ada dalam kaum muslimin. Makanya makna keimanan kepada Allah yang dijelaskan oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an. Ini bukan perkataan para ulama ini. Maksud maksudnya makna dari yang mengimani Allah dengan rububiyah, makna iman kepada Allah itu beriman kepada Allah dengan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini bukan hanya sekedar omong kosongnya para ulama tetapi mereka mengambil kesimpulan dari Al-Qur'an. Mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mengimani Allah itu mesti mengimani keberadaannya. Ada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Dia pencipta, Dia yang mengatur, Dia yang memelihara, Dia memberikan keselamatan dan seterusnya dan mengimani Dia satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada selain Allah yang berhak mendapatkan ibadah kita yang berhak mendapatkan menjadi sebagai tujuan kita berdoa. Baik itu nabi maupun para malaikat, apalagi selain dari nabi dan malaikat. Menjadi menjadi objek doa kita. Wahai si fulan bin fulan, wahai wali fulan, wahai si anu, wahai tuan, wahai pokoknya dipanggil dengan nama-nama yang mulia, kemudian kita katakan selamatkan saya mengadukan saya sudah bertahun-tahun sakit sudah satu tahun saya sakit. Mana Allah yang maha menyembuh? Fa'idha maridtu fahuwa yasfin, kata Nabi Ibrahim. Amman yujibul muttarra idha da'ah. Siapa yang akan mengabulkan doa orang dalam kesempitan ketika dia menengadahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun juga sampai orang kafir ketika dia bermunajat dengan ikhlas mengadu kepada Allah Allah tidak akan mungkin menolak permintaannya. Apalagi kaum muslimin, apalagi orang yang beriman. Orang yang durhaka saja kepada Allah bila mana dia tahu dan sadar bahwasanya Allah yang menyelamatkan dari musibah tersebut, kemudian dia lupa semua peribadatannya selain Allah. Dia hanya tahu Allah yang menyelamatkan, dia meminta saat itu kepada Allah diberi permintaannya oleh Allah. diberi permintaan oleh Allah, dikabulkan permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin." Ketika mereka berada di dalam kapal, kemudian mereka ditimpa oleh musibah, badai, gelombang besar, bencana. Mereka yakin bahwa tidak mungkin Tuhan-Tuhan mereka menyelamatkan. Mereka yakin saat itu Allah satu-satunya yang memiliki kekuatan yang akan mendengar, yang akan menyelamatkan. Maka Allah mengatakan da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ikhlas. Allah tidak menolak permintaan mereka. Kalian di, daratan dalam kelapangan menyekutukan saya. Sekarang saya baru sekarang baru kalian meminta kepada saya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ikhlas meminta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. mana jahum ilal beri, namun ketika mereka diselamatkan oleh Allah kembali ke daratan idahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat syirik, lupa kepada Allah. Bayangkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Tetapi tetap manusia selalu lalai dan selalu menentang Allah Subhanahu wa Kembali kita kepada makna beriman kepada Allah tadi, yaitu mengimani Allah Esa dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan dalam asma wa sifat. Masuk kita kepada poin yang pertama. Rububiyah. Rububiyah, rububiyah ini dia adalah kata yang diambil dari kata-kata robba. Robba. Ya rubbu Rabban artinya adalah Al-Khaliq, khalaqah. Khalaqah, dabbara. Jelas? Dabbara. Robba. Robba maksudnya bukan robba itu, robba pakai ya. Robba pakai rumah ya malaka ini juga artinya malaka itu makna eh, rabba ya rubbu rabban itu asal dari rububiyah jadi ketika kita membahas tentang rububiyah maka kita membahas keyakinan kita tentang perbuatan Allah. Membahas keyakinan kita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Mulai dari mencipta, mengatur, memelihara, menguasai itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Kalau kita memang beriman kepada Allah, maka dalam masalah mencipta ini semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Kalau ada keyakinan sebagian kaum muslimin bahwasanya manusia eh, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ada teori ini? Ada, tapi siapa yang merumuskannya? Orang muslim? Bukan. Orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak mempercayai adanya Allah sebagai pencipta, namun kaum muslimin latah. Ingin modern. Ingin maju dengan meyakini apa yang mereka yakini pula. Bahwasanya alam ini bisa saja tercipta dengan sendirinya. Alam ini bisa saja tercipta dengan sendirinya. Itulah definisi rububiyah. Dan definisi tauhid rububiyah atau mengimani Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara adalah uh, makna dari rububiyah, rububiyah, Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah pada semua perbuatannya. Mengesahkan Allah, meyakini Allah Esa dalam semua perbuatannya. Seperti mencipta, memberi rezeki, menguasai, memberi nikmat, memiliki, membentuk, memberi atau menahan. Memberi atau maksudnya membagikan atau menahan rezeki memberi manfaat dan mudarat, menghidupkan, mematikan, mengatur dengan bijak, menentukan takdir, ketetapan dan perbuatan-perbuatan Allah yang lain. Wajib kita imani kalau kita mau mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Semua yang diperbuat oleh Allah dalam semesta ini yang mentakdirkan ketika Allah menetapkan kita mendapatkan apa yang kita yang tidak kita sukai baru mulai kita mengatakan ternyata saya ini tidak bisa berbuat apa-apa Allah yang menetapkannya makanya orang-orang yang beriman ketika dia ditimpa oleh musibah atau terjadi sesuatu pada dirinya yang tidak dia inginkan dia tinggal mengatakan qadarallahu wa ma pasrah menerima Qaddarallahu wa masya. Kan ini, ini perbuatan Allah. Allah yang menetapkannya. Allah yang menakdirkannya dan apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Dan tidak semua yang saya kehendaki itu berlaku. Ini keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah itu luas dan bisa kita praktekkan dalam keimanan kita sehari-hari. Dalam apapun kondisi kehidupan kita, kita bisa menjadi seorang mukmin yang sejati bila benar tauhid kita dalam rububiyah. Masalah rezeki. Saya ini keluaran atau lulusan S1 Ustaz. Ijazahnya ekonomi lagi. SE di akhirnya. Tetapi saya juga tidak bisa dapat pekerjaan. Belum bisa dan tidak terima beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan e, pertanyaan seperti ini di radio kalau tidak salah saya. Saya lulusan saya seorang sarjana sudah mengirim lamaran kemana-mana, tetapi sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Dia ingin meminta saran. Dia menganggap bahwasanya rezeki itu dari pekerjaan-pekerjaan yang dia inginkan. Menjadi e, bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji paling kurang 5 juta per bulan. Maunya itu yang dianggap adalah itulah yang namanya pekerjaan yang dihasilkan. Padahal rezeki itu adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membagi-bagi umur kita, begitu pula lah Allah membagi rezeki kita. Kalau sekiranya sudah satu tahun kita bekerja dan gaji sudah puluhan tahun kita bekerja tetapi gaji kita juga tidak naik, sebegitulah rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka keiman kepada takdir sebagai pembuka saya rasa tidak bisa kita selesaikan pada kesempatan ini sebagai kata pembuka tentang rububiyah keiman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat perubahan besar dalam kehidupan kita karena semua yang terjadi pada diri kita itu perbuatan Allah Allah yang menakdirkannya Allah yang menurunkan hujan ketika kita selesai membersihkan mobil Kemudian tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan, kotor lagi. Kita yang kurang mengesahkan Allah dalam rububiyah ini, pasti kita akan mengomel. Kita akan merasa kurang nyaman dengan turunnya hujan. Atau yang lainnya dari kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah bermula dari meyakini rububiyah Allah ini yang memang sudah merupakan sesuatu bawaan manusia. Dia tidak akan perlu dipaksa untuk meyakini rububiyah. Karena memang manusia meyakini. Makanya orang-orang musyrikin Mekah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menyelamatkan? Mereka justru meyakini Allah. Makanya mereka berdoa meminta kepada Allah. Jadi kaum muslimin kaum muslimat, tauhid rububiyah ini kita undurkan pembahasannya pada daurah yang akan datang karena waktu juga sudah semakin sempit. Kita sediakan sisanya untuk tanya jawab dan ini hanya sebatas pembuka. Mudah-mudahan eh, materi yang kita sampaikan tadi walaupun banyak kekurangan dan tentu di sana banyak kekeliruan baik itu dalam menyampaikan atau dalam susunan kata tetapi in aradtu illal khair saya hanya berkeinginan untuk menyampaikan kebaikan walaupun sesuai dengan kemampuan saya dan Allah Maha tahu berapa kemampuan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ingatkan lagi untuk pertemuan yang akan datang kita sudah mulai uh, ke uh, pada permasalahan rububiyah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memperbanyak kitab ini. Ada mungkin yang ingin berinfak, ini kesempatan untuk membiayai pencetakan e, memotokopi buku ini karena buku ini memang dicetak eh, bukan untuk diperjualbelikan. Alhamdulillah sosok dengan apa yang kita inginkan maka kita insyaallah perbanyak dan menampung e, apa partisipasi dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu memberikan keberkahan dalam harta dan rezeki kita itu saja dan kita buka eh, sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Ustadz kalau dalam akidah tidak ada satupun dalil yang berasal dari hadis ahad, bagaimana HTI ini sebutkan uh, eh, uh, eh, berakidah apakah hanya dari Al-Qur'an saja? Ya. Kalau memang kita tidak ini berbeda konsep uh, masalahnya. Berbeda masalah antara orang yang berpegang hanya kepada Al-Quran dengan orang yang mencampakkan hadis ahad dalam akidah. Judulnya berbeda. Kalau yang pembahasan kita ini orang yang sama sekali tidak menginginkan dan tidak menggunakan dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tadi kalau seandainya bertentangan dengan akal, mereka berusaha untuk mengotak-atiknya dengan merubah harokatnya, dengan mentakwilkan maknanya atau dengan menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak tahu maknanya. Ini tentang Al-Qur'an. Adapun sunnah mereka gunakan dengan istilah hadis ahad. Hadis ahad tidak bisa digunakan untuk bermasalah dengan untuk pembahasan akidah, tidak bisa dijadikan hujah. Adapun tentang orang yang berpegang hanya kepada Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah ini lain lagi kelompoknya, lain lagi permasalahannya. Mereka tidak mau menerima selain dari Al-Qur'an. Dan ini juga bukan hanya akidah. Orang yang yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an maka mereka tidak akan mungkin sholat lima waktu sehari semalam. Mereka tidak akan sholat subuh dua rakaat. Mereka tidak akan sholat zuhur empat rakaat di waktu zuhur. Mungkin mereka bisa saja gabungkan. Dalam Al-Quran itu hanya tiga waktu dijelaskan oleh Allah untuk sholat. Akimis sholat alidulu kisyamsi aqimi salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tiga waktu saja. Tegakkanlah salat ketika matahari condong e, sampai pertengahan malam. Ini termasuk salat di situ salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Wa qur'anal fajri ini waktu yang ketiga yaitu ketika waktu fajar. Kalau hanya berpegang kepada Al-Qur'an berarti mereka tidak akan salat zuhur di waktu zuhur, eh, tidak akan salat tidak akan salat Eh, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat. Mereka tidak akan berzakat dengan dengan dengan eh, perniagaan, tidak berzakat dengan hewan piaraan, binatang ternak, tidak berzakat dengan dengan eh, emas, perak, tidak akan berzakat dengan hasil cocok tanam. Kenapa? Karena tidak ada penentuannya dalam Al-Qur'an. Maka bukan hanya masalah akidah, masalah ibadah pun akan habis. Tidak ada mereka lakukan kecuali apa-apa yang mereka pegang dalam Al-Quran ini sudah menghilangkan agama secara keseluruhan. Ini permasalahan yang lain, wallahu taala. Bagaimana cara bertawakal yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah? Jazakumullahu khairan. Tawakal yang benar adalah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka pasti Allah akan memberikan kalian rezeki Seperti, ini contoh tawakal yang benar Yang disampaikan oleh Nabi SAW Kama yarzukut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung ketika di pagi hari dia kosong perutnya kemudian dia keluar dari sarangnya dengan dalam, dalam keadaan lapar berkeliling terbang ke sana terbang ke sini matanya putar-putar kepalanya lihat sana lihat sini untuk mencari apa mencari sumber makanan kemudian sore harinya dia pulang kembali ke sarangnya dengan perut penuh wataruhu berarti tawakal yang benar adalah tawakal yang menggabungkan antara usaha dengan menyandarkan usaha itu kepada Allah. Kita hanya berusaha, hasilnya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya harus kita sandarkan berapapun hasilnya, yang penting kita berusaha. Inilah tawakal yang benar. Bila mana dipisahkan, maka ketika kita bersandar saja tidak ada usaha, ini bukan tawakal tetapi tawakal. Pura-pura tawakal. Kalau seandainya kita bersandar kepada usaha tanpa menyerahkan hasil kepada Allah ini kesombongan. Dan ini menyombongkan diri dari kepada Allah, ini orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang yang menyombongkan diri Allah berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku pasti aku akan kabulkan e, doa kalian." Permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong artinya tidak butuh kepada Allah. Bangga dengan kemampuannya, bersandar dengan keahlian dan kecerdasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah akan masukkan dia dalam keadaan hina ke dalam neraka. Kalau seandainya hanya bersandar kepada kemampuan dan kekuatan, wallahu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini sama, pertanyaan sama Bagaimana cara bertawakal yang benar? Jawabannya tadi sudah saya sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah salat berjamaah yang Diterima Rasulullah SAW yang pertama kali disampaikan kepada Apakah salat berjamaah yang diterima Rasulullah eh, Sallallahu yang pertama kali disampaikan kepada istri Rasul yaitu Khadijah Salat tidak eh, yang eh, yang kita eh, kerjakan atau kita amalkan sekarang ini turunnya tidak langsung. Beberapa eh, jauh setelah kenabian. Salat walaupun memang mereka salat tetap salat karena salat itu sudah ada sebelum nabi diutus. Salat itu sudah ada. warka'i ma'arraki'in. Diperintah untuk salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat solat, walaupun solat yang yang sekarang kita sekarang kita amalkan itu belum turun. Maka berjamaah pun tidak ada, apalagi dalam kondisi yang berat untuk menampakkan e, praktek ibadah kepada orang-orang Quraisy. Makanya mereka solatnya di puncak-puncak gunung, solatnya di lembah-lembah agar tidak dilihat oleh orang-orang kafir e, sementara di rumah Nabi SAW tidak melaksanakan sholat bersama Nabi SAW sholat di, di Ka'bah Nabi SAW sholat di Ka'bah dan tidak bersama istrinya di rumah Allah Ta'ala apakah orang yang mengumpat datangnya hujan termasuk orang durhaka kepada Allah dan apakah pelakunya termasuk berdosa ya ini tidak meyakini dan tidak mengimani takdir dan ketetapan Allah, tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan dan sikap yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menentang dan tidak menyukai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dosa dan wajib kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali meyakini bahwasanya semua yang terjadi adalah ketentuan Allah, menerima pasrah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan barang siapa yang ridha maka falahur ridha maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang murka, protes, maka Allah pun tidak menyukainya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala harus kita upayakan untuk meluruskan tindakan-tindakan yang menyimpang dari tauhid rububiyah ini. Ustaz, sejauh mana kesesatan ini tarikat dan bagaimana saya memberi nasihat kepada orang tua yang mengikuti firqah tertentu atau firqah tersebut. Kita tidak tahu jauh dekat, besar kecil, tinggi rendah kesesatan seseorang kecuali dengan timbangan Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan karena pemikiran kita yang menimbangnya, yang menilainya Al-Qur'an dan Sunnah, siapapun juga. Baik itu tarikat ataupun tidak tarikat, baik itu aspri ataupun yang lain. Standarnya adalah dekat dan jauhnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak mengklaim kita ini orang yang selalu benar. Tetapi kita berupaya untuk mencari kebenaran dengan di, melalui jalannya. Berusaha untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW dengan standar yang telah ditinggalkan Nabi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak mengatakan jauh dekat kalau kita tidak melihat apa yang ada pada mereka. Kita tidak menilai nama. Kita tidak menilai kelompok. Kita menilai cara berakidah, cara beribadah, cara berkeyakinan dan seterusnya. Kita letakkan di neraca timbangan tadi yang menyimpang, maka kita jelaskan itu menyimpang. Tidak akan kita takutkan siapapun juga. Kenapa? Karena memang yang benar itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka jangan engkau ragu. Jangan menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran tersebut. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sekali lagi mengatakan ini kelompok ini sesat dan jauh kesesatannya kalau kita tidak meletakkan apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan semua kaum muslimin siapapun juga, kelompok apapun juga dari lapisan masyarakat manapun juga letakkan semuanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi Rasul. Jika kalian bersengketa jika kalian bertengkar, berselisih pendapat, bersilang pendapat dalam masalah apapun juga, dalam masalah agama terutama, maka kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kepada Allah, kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi, kepada Nabi ketika dia masih hidup dan kepada sunnahnya ketika dia sudah meninggal. Jadi itulah standarnya dan kita tidak mengatakan oh ini semuanya sesat, yang ini 50% sesatnya, yang ini 70%, bukan tugas kita untuk menilai itu. Tugas kita adalah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Bukan untuk menilai ini sesat, ini tidak Silakan perbandingkan Semua kita memperbandingkan apa yang ada pada diri kita masing-masing Wallahu ta'ala Ini pertanyaan terakhir Saya dipindahkan ke kantor cabang oleh pemimpin atau kepala kantor Saya tetap masuk sesuai jadwal setiap hari Akan tetapi lebih banyak Duduk-duduk saja tidak ada pekerjaan Mau pindah ke kantor lain yang lebih banyak pekerjaan terhalang birokrasi yang berbelit Saya takut gaji yang saya terima tidak berkah Bagaimana mohon penjelasannya Ustaz Kalau memang kita dipindahkan dan yang memindahkan tahu bahwa kita tidak punya pekerjaan di situ bukan salah kita. Bukan salah kita. Yang memindahkan tahu kita tidak punya job di sana, kita hanya duduk saja dan mungkin pekerjaannya memang e, untuk eh, yang di situ itu pekerjaannya tidak terlalu banyak, maka kita tetap hadir di situ, tapi jangan duduk-duduk saja. Banyak yang harus dikerjakan, berzikir kepada Allah, dengarkan Al-Qur'an, baca kitab kalau memang tidak ada pekerjaan, baca ilmu kita- kita e, ilmu, dengarkan mungkin pakai e, pendengar lewat e, telinga langsung tanpa mendengarkan kepada orang lain. Kalau seandainya kita di ruang itu tidak punya pekerjaan, dan kita rasa tidak ada pekerjaan yang harus kita kerjakan maka isilah dengan zikir dengan baca Al-Qur'an mungkin ini yang bisa kita lakukan adapun e, untuk mengurus ke tempat eh, ke cabang yang lebih banyak pekerjaannya silahkan silahkan kalau memang ingin merasa aman dan mungkin e, e, berbelit-belitnya birokrasi itu merupakan cobaan yang mungkin memperbanyak pahala kita juga tetapi apa yang ditanyakan pertama tadi tidak ada masalah, tetap hadir pada waktu yang ditetapkan dan bila mana tidak ada pekerjaan, kita tetap di sana karena itu mungkin yang ditugaskan kita untuk duduk di sana dan isi waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada pertanyaan terakhir ini juga. Ustaz kita sudah tahu kalau takdir baik dan takdir buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Tapi begitu kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ada perasaan tidak suka dengan selalu sedih dengan apa yang uh, yang uh, uh, apa nih? Yang menimpa. Apakah kita termasuk yang tidak yakin dengan takdir? Bagaimana cara agar kita ridho dengan ketetapan Allah kepada kita? Bagaimana sikap yang benar dalam menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti ini semua kita, semua kita akan merasa seperti itu dan inilah cobaan bagaimana kita merasakan beratnya. Kalau kita tidak merasa berat, tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dituntut untuk bersabar. Ketika kita menerima uh, ketetapan yang pahit dalam penilaian kita itu dengan penuh kesabaran dan menerima ketentuan Allah yang buruk ini, para ulama memberikan tiga tingkatan. Yang pertama sabar dan ini tingkatan terendah. Tingkatan terendah. Yang kedua apa? Ridha. Yang ketiga syukur. Yang pertama sabar, yang kedua ridha, yang ketiga syukur. Sabar artinya kita menerima dan pasrah, engkau yang menetapkan walaupun berat. Berat memang. Dan terkadang kita menangis, kita bersedih seperti yang ditanyakan. Terkadang kita beberapa hari tidak punya semangat. Tetapi kita tetap meyakini engkaulah yang menetapkan ini Allah. Berat memang dan Allah menilai itu. Keberatan kita menerima itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepasrahan kita dan mengata, jangan mengatakan ini memang ketentuanmu ya Allah. Ini tingkatan yang terendah ternyata. Dan di atas itu ada lagi rida Tadi berat menerima bersucurannya air mata dan sedihnya hati kita adanya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan kita tetapi kita tetap meyakininya dengan penuh kesabaran berharap pahala dari Allah yang ini bukan yang kedua ini justru dia rela rela pengaruhnya kepada penerima takdir itu berbeda pengaruhnya dia mungkin enjoy-enjoy saja dan dia berharap inilah salah satu bentuk keridhaan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga justru bersyukur bukan hanya menerima bukan hanya ridho tapi dia bersyukur setiap dia ditimpa musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya pernah menyampaikan uh, sebuah kisah yang dinukilkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Thiqat tentang uh, seorang ulama hadis uh, Abu Kilabah Al-Jarmi Abu Kilabah Al-Jarmi Abdullah bin Zaid kalau tidak salah namanya atau yang lain gelarnya Abu Qilab Al-Jarmi seorang uh, ahli hadis dan dia termasuk ahli hadis yang diperkuatkan hadisnya yang zuhud sekali diceritakan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat tentang peristiwa meninggalnya ulama ini yang menceritakan ini yang membuat hanya Ibnu Hibban yang mengisahkan peristiwa meninggalnya yang menceritakan adalah seorang tentara, penjaga tapal batas. Ya, tentara e, tenaga e, militer untuk menjaga kaum, e, negeri kaum muslimin. Ketika di perbatasan itu dia melihat sebuah tenda di padang pasir. Sebuah tenda di malam hari kemudian dia melihat bahwasanya tanda-tanda tenda itu diceritakan oleh Ibn Hibban, tenda itu ditinggalkan oleh penghuninya dari musafir. Karena sudah lusuh, sudah koyak-koyak. Untuk memberatkan saja kalau dibawa maka ditinggalkan. Ini anggapan pertama pemuda ini. Tetapi dia tetap berwaspada. Karena dia tugasnya menjaga keamanan. Didekatinya, didekatinya tidak jauh, jaraknya tidak jauh dari dari tenda dari kemah tersebut. Dia mendengar doa syukur. Dia mendengar doa syukur Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Ya Allah berikanlah kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang engkau telah berikan kepadaku. Heranlah pemuda ini, orang awam. Masa di tenda yang lusuh, di, di, di, di, biasanya di perbatasan itu tidak terjangkau oleh kemajuan. Sampai di negeri kita itu demikian. Di sana juga demikian. Pemuda ini mengatakan, bagaimana pula orang ini bersyukur di tempat yang tidak ada tanda-tanda kenikmatan. Apalagi tendanya, kemahnya sudah tua, sudah lusuh, sudah koyak-koyak. Mana nikmat yang menjanjikan untuk disyukuri? Maka dia semakin penasaran mendekat-mendekat. Intinya, ketika dia melihat ada seorang tua di dalamnya yang juga tidak menampakkan tanda-tanda mendapatkan nikmat dari Allah. Kedua tangan dan kakinya buntung. Apa yang disyukurinya? Kedua tangan dan kakinya buntung dan ini diceritakan oleh Buntung kedua kaki dan tangannya diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Takrib, eh Tahdhib Tahdib dan yang lainnya bahwasanya memang Abu Qilabah ini ketika meninggal kedua tangan dan kakinya buntung. Tidak punya apa-apa. Tidak bisa berusaha. Dia hanya terbaring begitu saja. Dan pemuda ini semakin penasaran dengan kondisi begitu. Syukur apa yang disampaikan? Yang diminta oleh orang tua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang ia rasakan? Jadi bersyukur tentang nikmat bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ketika pemuda ini menanyakan alasan kenapa orang tua yang sudah buntung kedua kaki dan tangannya dan berada di tempat yang jauh dari kenikmatan, di tempat di tenda yang sudah tidak ada tampak sedikit pun tanda-tanda nikmat, ditanya oleh orang tua ini, apa yang membuat engkau meminta agar menjadi orang yang bersyukur? Ketika ditanya oleh pemuda ini justru orang tua ini yang heran. Orang tua ini yang heran kepada pemuda, Kenapa engkau bertanya? Bukan saya hidup, bukankah saya sekarang ini hidup dalam kenikmatan yang sangat luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau sekiranya ketika saya sadari sendirian di sini, Allah kirimkan satu ekor serigala sajalah datang, datang ke saya. Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri? Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri? Kalau Allah banjirkan padang pasir ini, bagaimana saya bisa menyelamatkan diri? Tetapi saya masih hidup dengan nikmat, masih bisa memuji Allah, masih bisa bersyukur kepada Allah. Kata kamu tidak mendapatkan nikmat itu? Ini salah satu contoh yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika ditimpa musibah orang yang sampai tingkatan yang sebegitu tinggi yaitu bersyukur dengan musibah Allah karena dia yakin Allah tidak akan mungkin membebankan kepadanya apa yang tidak mampu ia pikul dan Allah dia dia yakin bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna Allah idza ahabda idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai satu kaum maka Allah pasti akan menurunkan ujian kepadanya. Dia tahu Allah cinta kepadanya maka dia bersyukur. Maka dia mensyukurinya. Ini uh, tingkat menerima takdir dan tentu kita berlatih. Tidak akan mungkin muncul begitu saja. Kita berupaya untuk mengingat Allah dengan nama-namanya, kasih sayangnya dan janji pahala yang disediakan oleh Allah. Tingkatan yang terendah bisa saja sampai ke sana kita ini suatu hal yang sangat luar biasa Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan taufik serta hidayah agar bisa menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.